الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftah ibabil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar Sayyidina Muhammad وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Masyarakat muslimin yang di tangan saudara diktat yang ke-32 Judulnya takwanya seorang kekuasaannya dan akhlaknya akhlak ada hubungannya dengan takwa. Dan takwa ada hubungannya dengan iman kepada Allah. Karena itu dapat dikatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa akhlak yang buruk yang timbul daripada seorang muslim dikarenakan keringnya sumber-sumber takwa dan keringnya sumber takwa adalah disebabkan tidak adanya irigasi dari iman kepada Allah dan hari kiamat jadi iman kita kepada Allah dan hari kiamat itu seperti danau sekitar danau itu pasti hijau. Tetapi satu waktu kalau danau itu kering, maka sekitar danau itu menjadi gersang. Kering. Jadi perumpamaannya dalam hati seorang, iman itu sumber yang menghijaukan roh. Orang yang sumbernya itu kering, maka mulai kelihatan pergaulannya kaku nafsunya untuk sodakoh tidak ada tidak ada nafsu untuk ibadah tidak ada nafsu untuk sodakoh tidak ada nafsu untuk segala perbuatan yang baik tetapi nafsu dan semangatnya adalah dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang timbul daripada seorang yang imannya kering adalah nafsu amarahnya itulah yang paling menonjol jadi nafsu amarah akan membawa ikhwisme atau keakuan dan khayalnya dia kepada sesuatu yang seakan-akan mengabadikan dia di dunia itu tanda-tandanya jadi judul di atas sengaja saya turunkan agar supaya kita semua mengerti sampai di mana kadar iman kita sudah menelurkan takwa dan takwa itu nanti akan menghasilkan akhlak yang baik. Masyarakat muslimin, tapi kita tidak perlu putus asa. Memang diantara kita mungkin merasa belum puas dengan kadar iman karena takwanya belum sempurna dan akhlaknya pun juga demikian. Kita tidak usah putus asa. Sebab masalah itu bisa kita tambah dan bisa berkurang. Iman itu bertambah dan bisa berkurang bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Kalau kita semua ini menginginkan iman kita tambah, yang dengan demikian takwa kita akan tambah dan akhlak kita akan sempurna, maka perbanyaklah perbuatan taat dan jangan sampai melanggar perintah Allah. Melanggar Allah, melanggar perintah Allah seperti maaf-maaf berzina, mencuri, minum dan sebagainya. Itu menyebabkan iman kita terangkat. Sebagaimana dalam majelis yang lalu saya terangkan hal itu. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la al khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min berdasarkan itu iman seorang yang melakukan zina terangkat dari dadanya hilang dari tempatnya di dada lantas kembali lagi Lantas kalau orang itu maksiat, hilang lagi. Lantas sesudah maksiat, kembali lagi. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya iman itu mengecil, mengurus. Seperti tanaman yang saudara angkat, saudara tanam di satu tempat. Lalu dia mulai tumbuh, saudara angkat lagi. Mengalami masa kurus, rontok daunnya, mulai menyemi saudara angkat lagi saudara pindah lagi itu tanaman sudah pasti tidak akan mengalami masa pertumbuhan yang baik jadi mengecil mengurus begitulah kira-kira perumpamaan imannya seorang muslim atau seperti anak nakal atau istri yang tidak setia sebentar-sebentar minggat datang lagi minggat datang lagi pasti cinta sang suami kepada istri atau kesayangan bapak kepada anak itu berubah mengecil kemungkinan bisa tidak ada sama sekali naudzubillah jadi kalau itu iman terangkat datang lagi terangkat datang lagi kemungkinan itu iman terangkat dan tidak datang kembali oleh Allah maka rugilah si mukmin itu jadi sudah jelas Barang siapa yang ingin imannya kuat Manggon Subur Bertambah Jangan melakukan maksiat Kemudian tambahlah Taat kepada Allah <clears throat> Ma'asyur muslimin rahimakumullah Iman dan taqwa bukan saja berlaku kepada kita tapi kepada semua muslim tanpa pengecualian. Berlaku terhadap segala orang yang diserahi kekuasaan. Karena itu dalam alinnya yang eh, kedua ada masalah kekuasaan. Iman kekuasaan terhadap sesuatu pekerjaan memerlukan takwa Allah memerlukan iman pekerjaan yang kecil maupun yang besar Menurut Umar bin Al bahkan menurut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu itu takwa bagi seorang yang diberi kekuasaan adalah syarat mutlak. Kalau tidak ada iman yang sampai menelurkan takwa di dada seorang yang diserahi kekuasaan, maka kekuasaannya itu tidak akan beres. Tidak akan berkat. Akan membawa suatu masa kesialan sebab dia tidak berpikir bernafaskan iman dan takwa tidak ada self tidak ada e, mawas diri sehingga dia bisa berbuat karena berkuasalah dia malah berbuat maksiat tadinya sebelum berkuasa dia tidak pernah melakukan maksiat kala dia berkuasa suatu kesempatan untuk berbuat maksiat misalnya membuat jamuan jamuan makan atau jamuan eh, resepsi-resepsi karena dia sudah berkuasa menjadi eh, presiden atau apa saja malah dia lebih senang mendatangkan homer dan minum-minuman keras malah mempertontonkan tari-tarian dan segala muharramat tetapi sebaliknya seorang yang beriman penuh takwa biarpun dia berkuasa bagaimana keadaannya tidak berubah malah semakin berkuasa semakin hati-hati pada dirinya pada lakuannya dan tindak tanduknya dalam hal ini seorang muslim tidak usah takut dikritik tidak usah takut dicemoohkan oleh orang manusia seperti dia. Sebab ada kalanya takwa itu kita serempet sendiri. Menerjang maksiat karena saya takut dikritik oleh saudara-saudara. Saya terpaksa tekan saya punya takwa untuk ngemong perasaan saudara. Atau saudara pun juga ngemong perasaan teman untuk baik tidak dicemoohkan tidak dikritik saudara melanggar perintah Allah ini tidak dibenarkan oleh syariat ini dilarang jadi kendati pun semua manusia di dunia ini mengkritik, semua manusia ini emoh kepada kita kalau kita sudah yakin bahwa kita di atas realnya takwa maka kita tidak usah khawatir tidak usah takut karena ketakutan inilah menyebabkan seorang jadi musyrik dalam alenia di masjid saya sebutkan dalam diktati di masjid ar-rahbah war-rahbah takut atau kepingin bisa membawa orang menjadi kafir bisa membawa orang menjadi musyrik banyak contohnya. Bisa membawa orang berbuat tidak baik. Karena takut dikritik. Satu contoh. Seorang di pasar. Dia mempunyai dasar. Kata tonggo-tonggonya teman-temannya kamu harus taruh lombok, garam dan syarat-syaratnya supaya rezekimu murah. Lalu dia dia tidak mempunyai keyakinan apa-apa tentang hal itu. Tapi dia takut dikritik tonggo-tonggonya di bastok itu dia naruh Lombok dan sebagainya maka dia sebenarnya sudah menerjang menerjang prinsip yang dianggapnya tidak yang dianggapnya betul dijadikannya sesuai dengan kemauan orang ramai contoh yang kedua seorang calon haji dia pergi mau pergi ke haji niatnya baik akan menunaikan rukun yang kelima rukun Islam sudah gena niatnya tiba-tiba kanan kiri datang kepadanya kamu ini minta, minta selamat pergi haji apa tidak loh selamat saya minta selamat nah kalau minta selamat ya selamat tahun pakai oh, selamatan sehingga masalah tasyakurnya orang pergi haji ini hampir merupakan wajib di samping haji. Padahal tidak demikian. Orang sekarang pergi haji itu kepingin supaya tidak dikritik orang, dia manggil, dia terpaksa mengeluarkan duit yang bukan pada tempatnya untuk sewa kol 80, 90 di deret. Lalu dia senang diantarkan orang banyak dia lupa bahwa ini sudah ria, ini sudah membatalkan haji sebelum mulai berangkat. Kalau sampai ke situ, maka tasyakur-tasyakuran model begitu itu termasuk beda yang mengurangi nilai haji tadi. Memang saya tidak ungkiri adanya kemungkinan niat baik dari seorang calon haji. Misalnya saya calon haji, saya belum mengerti betul-betul rukun-rukunnya tapi saya undang seorang ulama untuk datang ke rumah saya bersama teman-teman saya saya ingin mendengar fatwa ulama tentang rukun-rukun haji tentang cara orang pergi haji sebagai orang yang mau belajar atau sebagai daya perangsang kepada teman-teman saya yang kaya seperti saya supaya mereka juga mempunyai cepat niat ke haji ini lain. Tapi sekarang banyak orang datang kepada saya mengatakan saya ini sebetulnya malu saya kalau tonggo-tonggo saya ini. Kalau cuma mengundang 10 20 orang saja sana mengundang 500. Saya mengundang 20 orang. Hal-hal semacam ini menampakkan bahwa calon ini sebetulnya sudah tidak khusyuk. Ya bagaimana saya bisa tahu begitu? Jelas dari sikap yang keluar daripada isi hatinya itu. Nanti kalau mau datang minta dipapak sekian kol, sekian bis. Masyarakat muslimin kadang-kadang lebih daripada itu dia utang. Dia utang, minta utang orang. Membikin begitu. Masyarakat muslimin itu sebenarnya salah. Ini semuanya kembali pada takut dikritik. Nanti dalam alinea yang ketiga, saudara akan ketemu ini. Ma'alaika antakuna takuna madmuman dan nas. Masyarakat muslimin, kita dalam hal ini harus betul-betul konsekuen. Kita mesti yakin. Kalau belum yakin, kita belajar sampai yakin bahwa kebenaran itu ada di tangan kita. Kalau sudah itu kebenaran di tangan kita, kita capai. Kita jangan melampaui lagi kebenaran itu sebab melampaui kebenaran berarti akan meng, me, me, berarti kita sudah mesti berpijak kepada kebatilan akhirnya dalam alinea keempat dari diktat ini kita akan mengetahui sampai di mana ulama dalam mendidik para pemuda diajaknya berdialog dialog singkat tetapi mantap itulah pendidikan kita harus mendidik sebetulnya tidak mesti ulama seorang ayah pun wajib mendidik anaknya dengan cara-cara yang sudah lazim dikenal oleh ahli-ahli pendidikan yaitu enam macam pertama didikan dengan nasihat menasehati anak dengan cara yang baik. Kedua, didikan dengan buku-buku diberikan kepada anak untuk dibaca. Ketiga, didikan dengan dipukul kalau perlu. Ya mesti itu anak mengatakan, wah ayahku kejam terhadap aku. Tetapi satu waktu, seperti mana saya gambarkan dalam majelis sebelumnya ini, ayah terima kasih aku dulu engkau pukul satu waktu dia mesti berkata begitu sama dengan seorang pasien pergi ke dokter dia bilang saya ada usus buntu kata dokter kamu harus operasi apa itu operasi dokter operasi itu saya ambil pisau yang tajam saya bedah perutmu sedikit saya ambil apakah sakit itu dokter jelas sakit Waktu dijalankan itu operasi itu pasien tidak mau seakan-akan budi. Tapi setelah sembuh dia pergi kepada dokter. Dokter, terima kasih engkau lakukan operasi dengan sukses. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi mendidik dengan pukul adalah salah satu cara mendidik. Ada anak tidak bisa dinasehati saja. Tidak bisa dibuat didikan dengan buku. Mesti ada pukul, rotan. Kemudian didikan juga dengan cerita-cerita. Yang keempat, jadi itu anak dicerita nih, orang-orang baik. Cerita pada ceritanya nabi-nabi, ceritanya orang-orang yang soleh, ceritanya orang-orang yang jujur. Bagaimana seorang jujur akhirnya dia juga menang dan kuat. Bagaimana kelihatannya seorang yatim yang tadinya dianiaya tapi akhirnya Allah SWT memenangkan si yatim dan dia menjadi jaya. Didian dengan kisah dan cerita-cerita ini penting. Saudara percaya, dalam Quran itu penuh dengan kisah. Kisah itu merupakan kisah yang indah buat manusia-manusia yang baik diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia ambil marza atau ringkasan dari cerita itu sari dari cerita itu untuk diterapkan dalam amalannya ada pula cerita-cerita manusia-manusia yang dihancurkan oleh Allah karena dia tidak karena mereka melanggar perintah Allah itu kita jadikan juga satu pelajaran supaya kita tidak kecegur ke dalam kekeliruan orang-orang itu Quran ini penuh dengan cerita وصدق الله العظيم نحن نقص عليك أحسن القصص إيه محمد Kami ceritakan kepadamu Cerita-cerita yang paling baiknya cerita. Jadi mendidik dengan cerita Termasuk salah satu Dari alat pendidikan yang diakui Oleh seluruh ahli pendidikan Kemudian mendidik dengan Gambar mendidik dengan gambar termasuk juga salah satu yang pendidikannya efektif tahukah saudara-saudara bahwa kita semua sekarang ini 99,9% dari umat Islam menyimpang dari real ajaran yang sebenarnya karena didi'an atau karena kita sering-sering melihat tontonan-tontonan yang menyimpang dari syariat dan tauhid. Tahukah saudara bahwa kebanyakan dari sebab kerusakan akhlak pemuda sekarang karena film-film itulah yang dilihat oleh mereka. Ini bukan saya yang mengambil kesimpulan ini. Ahli-ahli pendidikan internasional. Saya pernah katakan di Amerika pun sekarang mereka sudah sambat, sudah mulai mengeluh tentang adanya film dan eh, adanya film dan TV yang mempengaruhi akhlak pemuda di sana. Itu sadisme. Bunuh-bunuhan, gontok-gontokan, duel sampai mati, ancur-ancuran dengan senjata. Itu hasil dari mereka punya tontonan saban malam. Kebejatan di bidang itu. Kemudian seks. Rusak ini seks akibat daripada tontonan yang mereka tonton saban-saban waktu. Jadi mendidik dengan gambar seperti itu lebih cepat pengaruhnya. Kalau kita renungkan, maka umat Islam sekarang tidak punya alat pendidik. Jadi anak-anak kita ini semuanya diborong oleh kaum barat atau timur, dididik oleh film mereka diajar satu perbuatan ya sudah jelas orang sumbernya Nasoro dan Yahudi sudah jelas tidak tidak cocok dengan syariat Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak dapat lain saluran dan sumber maka mereka hanya melihat satu wajah dan satu wajah inilah yang dicontoh dan inilah contohnya sekarang yang kita lihat di film ini sekarang dipraktekkan oleh anak-anak kita semua. Baik mengenai pakaian, baik mengenai adat istiadat, baik mengenai segala yang kita lihat itu semuanya sudah hasil dari para film. Pergaulan masuk rumah tangganya orang seperti family sendiri padahal bukan mahram bertemu itu dengan ini duduk-duduk persis seperti film-film yang mereka lihat di barat itu kalau mereka sih bukan muslim. Mereka tidak terikat dengan halal haram. Apa itu zina, apa itu kawin di Berkhlekstan, kawin catatan sipil itu buat dia sama. Catatan sipil apa? Catatan di hotel itu sama sama dia. Tapi buat kita tidak. Kita ada totok romo yang khos. Kita ada cara yang khos. Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh simpang siur dalam menghadapi dunia yang pendek ini. Karenanya kita harus mendidik. Juga harus kita punya film, film yang kita didikkan anak-anak kita dengan film itu. Kalau tidak punya cerita, kisos. kisosnya siapa? kisosnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. kisosnya Sayyidina Abu Bakar waktu hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Betapa duitnya semua dibawa. Kedua anaknya tidak ditinggali sedikit pun Aisyah dan Asma bertanya, "Ya abadi, wahai ayah kami, engkau sekarang akan berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini tidak tahu kapan Anda kembali. Tapi uang engkau bawa semua. Kami ini kau tinggalkan kepada siapa?" Abu Quhafa, ayah andamu yang sudah tua. Kau tinggalkan kepada siapa? Kami tidak punya belanja. Apa jawab Abu Bakar? radhiyallahu taala Aku tinggalkan kamu semua ini kepada Allah. Saya titipkan kamu kepada Allah. Akhirnya betul-betul mereka tidak kaliran. Mereka tidak lapar. Mereka malah renas bahagia. Duit itu dimanfaatkan oleh Abu Bakar untuk perjuangan. Cerita-cerita semacam ini kalau kita didikkan kalau kita ceritakan kepada anak kita maka anak kita itu setidak-tidaknya dia akan ingat bahwa dia sebagai muslim dia bisa berbuat seperti Abu Bakar kalau kesempatan seperti itu tercapai olehnya dia bisa berbuat seperti Omar seperti Uthman seperti Ali itu mesti kita ceritakan kita filmkan walaupun tidak dilihat oleh mata tapi didengar oleh telinganya sekarang tidak ada komik-komiknya sahabat misalnya itu perlu disebarkan supaya anak-anak membaca melihat sekarang satu pihak <laughs> saja yang mendidik kita punya anak bagaimana kita bisa mengharapkan mereka akan jadi baik kalau satu tangan yang mengasuh mereka berarti kita kewalahan kita tidak punya kesempatan lagi kalah kita masyarakat muslimin dan yang keenam mendidik dengan meneladankan ini namanya didikan dengan praktek inilah yang paling intensif ini yang paling efektif mendidik dengan praktek jadi kalau anda kepingin anda punya anak mempunyai siwak menggunakan siwak saudara sendiri harus punya siwak dan gunakan itu siwak di hadapan dia jangan bicara kecuali kalau dia tanya kita bilang ini sunat Nabi Muhammad SAW. Ayah tidak akan meninggalkan ini. Itu anak akan ikut. Kalau anda tidak mau anak anda merokok, anda harus berhenti dari rokok seketika itu. Sebab suatu yang mustahil, anda masang rokok di mulut lalu anda bilang jangan merokok ini masih menyala ini kontradiksi yang menyebabkan anak itu menertawai saudara lebih baik saudara bilang, ayo sudah, sumet-sumetan rokok di sini. Karuannya. Begitu juga minum. Begitu juga main. Kalau sang ayah main, jangan tunggu itu anak lama. Akan tidak main, dia mesti ikut. Dengan caranya sendiri. Nanti dia akan timbul hatinya terangsang. Ayah, saya tunggu apa? ayah minum tandanya itu baik ayah saya apalagi kalau itu anak belum begitu dewasa dianggap ayah ini adalah ma'asum minaz zunub sebab mustahil ayah saya akan memilih barang yang tidak baik dia pergi minum ayah serentengan anaknya juga ini namanya didian dengan praktek dan ini yang paling bahaya kalau saudara membukakan rumah saudara, di mana saudara mempunyai gadis, saudara mempunyai rumah tangga terhormat, saudara bukakan buat teman-teman saudara masuk keluar. Itu berarti saudara mendidik gadis saudara supaya tidak jujur. Mendidik anak saudara supaya berbuat begitu. Masuk keluar rumah orang. Duduk-duduk bersama keluarga orang. Dan ini tidak sempurna menurut didikan Islam. Karenanya itu diharamkan oleh Islam. Masyarakat muslimin ini namanya didikan dengan praktek. Dan inilah yang paling berat. Sebab ini yang paling juga efek. Sholatnya gak pakai tumak nina sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Kapan nanya dia bilang Allah Akbar sudah Assalamualaikum warahmatullahi Nangis Abu Abbas bin Marsi Ditanya oleh Abu, Abu Atta, Ibn Atta'illah seakan dari muridnya Wahai guru <clears throat> Kenapa engkau tangisi ini orang Saya tangisi karena sholatnya tidak khusyuk Baik apa itu menjadi tanggunganmu Tidak, tidak, bukan soal itu Asosiasi saya sekarang kepada bagaimana anak keluarga turunan ini orang. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, dan bagaimana cucu-cucunya. Sudah mesti sholatnya seperti model itu. Saya pikiri sekian puluh manusia dari keturunan orang ini akan bersolat seperti dia. Begitu asosiasi para ulama dalam melihat sesuatu yang tidak cocok. Karena dianggapnya sudah pasti merupakan alat pendidik dalam amalia praktik pada keluarganya di rumah tangga istrinya mustahil istrinya akan sholat khusyuk kalau suaminya begitu mustahil anaknya akan sholat khusyuk kalau ayahnya begitu mustahil cucunya akan sholat khusyuk kalau embahnya sholatnya begitu jadi mesti ada keteladanan dalam hal ini saudara-saudara harus saya berterus terang. Dan saudara juga jangan kecil hati bahwa umat Islam sekarang mengalami krisis begini hebat sebenarnya karena krisis keteladanan. Kami tidak punya orang yang kita teladani. Baik zu'ama, baik pemimpin kita, baik ulama kita, baik siapa saja belum merupakan satu teladan yang sempurna. Sehingga kalau yang ketelat yang diteladani ini tidak ada, yang melihat akan juga kurang. Yang dilihat apa yang melihat lebih kurang lagi. Jadi yang melihat yang dilihat lebih kurang lagi. Wa akhiru da'wahum tidak ada teladan dalam masyarakat ini. Ini sebenarnya sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang akan saya sebut pada majelis-majelis ta'lim yang akan datang. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan, hey, eh, bagaimana kalau sudah perempuanmu melampaui batas, pemudamu pecat, dan penguasamu begini? Itu sahabat kaget mendengar ini. Ya Rasulullah, apa itu nanti akan terjadi? Dia bilang ada lebih lagi daripada itu. Ya Allah ya Allah. Begitulah seterusnya. Sampai dia bilang kaifa bikum idza amartum bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Bagaimana kalau kamu sudah sampai kepada batas mungkar yang kamu serukan, ma'ruf yang kamu larang? Sampai begitu Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Krisis keteladanan. Umat yang tidak punya diteladani itu umat sudah diambang pintu kehancuran. Kalau umat-umat dulu banyak teladannya. Al-awliya, al-ulama seperti Abu Ibn Atta'illah As-Sakandari, seperti An-Nawawi radhiyallahu taala Itu alim, wali, soleh, jujur, semua lengkap teladan. Jadi itu murid-muridnya sebegini banyak melihat imamnya ini khusyuk melihat sholatnya, melihat akhlaknya, tawaduknya, sudah teladan, teladan buat semua ini. Niru. Kesederhanaannya dan sebagainya. Sekarang ini hal hampir tidak kita lihat, saudara-saudara. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya lebih dahulu. Sebelum nasihatkan kepada saudara. Kemudian kepada saudara, kita nasihatkan supaya Cetaklah saudara punya diri sekarang sebagai teladan. Setidak-tidaknya di rumah tangga saudara sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Di rumah tangga harus ada sifat keteladanan. Baikan supaya itu amr ma'ruf berjalan di rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin, jadi kita para ulama saudara sendiri semuanya harus menekankan masalah akhlak supaya akhlak itu menjadi identitas seorang pemuda muslim karena akhlak itu merupakan e, kartu penduduk buat seorang muslim jadi ini pengenal apa akhlakmu siapa kamu saya muslim ini akhlak saya jadi seperti kartu pengenal seperti KTP buat saudara jadikan akhlak seorang muslim identitasnya keislamannya so, kalau tidak orang nanti akan benci kepada Islam ini karena kita tahukah saudara sudah banyak orang tidak mau Islam karena wajahnya rusak dan yang merusak itu kita sendiri orang lihat umat Islam itu sekarang ini dari umatnya orang mau memahami Islam itu melihat Islam dari mana? dari umatnya Sampai ada orang bilang, Ustaz, saya ini sebenarnya masih beragama Kristen, belum masuk Islam. Saya masih mempelajari Islam. Tapi apa Ustaz bisa menjawab? Kenapa sih sebenarnya justru di tempat-tempat ibadahnya kaum muslimin banyak barang dicuri? Aji. Saya seperti orang ditempeling dengan pertanyaan ini. Kenapa itu sandal, Kadang-kadang kelompok yang baik itu hilang di masjid. Kalau saya dulu waktu saya sembahyang di gereja, tidak ada barang hilang. Bagaimana jawaban? Saya bilang saudara, maaf saudara ya. Saudara tentu masuk Islam itu bukan melihat gereja tidak kehilangan sandal dan masjid ada sandal. Saudara tentu akan mempelajari itu agama dari buku-bukunya yang orisinil, tidak melihat umatnya bisa saja menyimpang saudara tidak pernah kehilangan sandal di gereja karena saudara sembahyang pakai sandal bisa saja dan di masjid juga tidak semua orang mau sembahyang bisa juga orang yang tidak pernah sembahyang karena melihat sandal yang baik dia masuk masjid mencuri tapi kita berdiskusi tentang hal ini tidak akan ketemu al-haq lebih tepat kalau saudara belajar Islam dari kitab-kitabnya Islam sendiri saudara bisa tahu ini agama benar apa tidak. Kalau benar, saudara anut. Tidak usah melihat wajah umat Islam. Tidak usah melihat kelakuan kebanyakan umat Islam. Iya dia bilang, tapi saya tahu bahwa Al-Quran memotong tangan pencuri. Tapi justru pencuri itu paling banyak di kalangan umat Islam. Di Bali itu kata dia, saya pergi ke Bali kata dia, saya tidak barang saya tidak pernah hilang. Kadang-kadang saya tidur jendela tidak bagi ruji saya buka. Tetapi di sini tidak berani orang buka jendela sebab katanya nanti pencuri masuk. Ini jawab tanya tanya, jawab begini ini sudah pernah saya alami sendiri. Jadi karena akhlak tidak ada wajah Islam ini rusak dari umatnya ini. Jadi biji-biji seperti kokol di mukanya Islam ini tidak fresh, tidak seger, tidak bersih. Karena kita, itu kita itu. Orang khawatir. Padahal kalau ke Islam ini kita bersihkan wajahnya. Sehingga dia indah, betul-betul kelihatan keindahannya. Tidak ada bid'ah, bid'ah, bolalah, tidak apa. Itu orang akan tertarik kepada Islam. Seperti seorang pemuda tertarik kepada gadis yang jelita. Begitu Islam. Tapi insya Allah Hal itu bukan di sini tapi di Eropa sekarang sudah mulai kelihatan Islam itu. Sehingga banyak profesor-profesor di sana masuk Islam karena mereka mempelajari Islam dari bukunya sendiri. Tidak melihat dan tidak mendengar, baca dulu sendiri. Ma'asyiral muslimin, inilah sebagai khotimah dari alimnya yang eh, dari diktat yang ada di tangan saudara. Ma'asyiral muslimin, kita mulai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita masih dalam asuhan Al-Imam Taus radhiyallahu taala. Taus seperti mana saya katakan dia salah satu orang tabi'in. Dia menjadi rawinya hadis-hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Taus berkata, "Man qala wattaqallah khairun mimman samata wattaqallah." Jadi diumpamakan oleh Tawus ini ada dua makhluk, dua manusia. Dua-dua muslim. Dua-dua takwa Allah. Kata Tawus yang berbicara menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar lebih afdal dari yang diam. Ini saudara-saudara tepat. Sebab takwa seperti juga payung memayungi kita dari panasnya jahanam. Ada orang punya payung, payung anak-anak dipakai sendiri. Ada payung besar bisa memayungi lima 6 orang. Yang besar itu lebih afdol payungnya dari yang kecil ya yang punya payung besar lebih afdol daripada yang punya payung kecil seorang ini takwa Allah, ini warak, itu warak. Tapi yang menyerukan waraknya supaya orang lain mengerjakan warak seperti dia, ini orang lebih afdol. Betul, sudah sudah. Jadi berseru, bertutur kata. Untuk apa? Untuk menyebarkan takwa. Untuk memperdalam manusia punya pengertian tentang takwa. Sudah jelas ini orang tidak sama dengan temannya yang diam. Dia takwa tapi untuk dirinya. Jadi skopnya itu skop kecil. Ini skop luas. Inilah yang dikatakan oleh Taus. Man qala wattaqallah khairun memang samata wattaqullah. Jika ada orang muslim sama-sama bertakwa kepada Allah maka yang bertabler dan menyerukan kepada kebaikan adalah lebih afdal daripada yang diam sebab manfaatnya lebih besar dari yang lain yang kedua Taurus juga <clears throat> lam yujhidil bala man lam yatawalla yatama أو yakunu qadiyan bainan nas, أو amiran ala riqabihim. jadi manusia kata dia orang yang tidak berkuasa atas persoalan yatim tidak menjadi hakim atas urusan orang atas urusan harta benda orang dan tidak menjadi penguasa atas sesuatu umat maka orang tersebut tidak akan ditimpa oleh bala-bala yang berat kenapa diukur bahwa orang-orang yang berbuat ini kena timpa bala yang berat pada umumnya orang-orang yang berbuat ini jarang yang bersifat adil jarang yang jujur sehingga balak yang berat itu menimpa manusia-manusia yang menguasai harta anak yatim apa sebab? sebab orang yang berkuasa kepada harta anak yatim itu sembrono biasanya jadi kalau ada satu dua dari seratus dari seratus orang ada satu yang tidak begitu atau dua yang begitu tidak menjadi ukuran tetapi kebanyakannya sembrono apalagi anaknya itu masih tidak tahu tidak tahu ini anak bahwa duitnya itu ada di tangan saya misalnya. Dan dia tidak tahu ijir-ijiran. Saya bilang ini rumah rumahmu saya sudah dandani dan ini padahal rumahnya itu dikuncikan pada orang uangnya jutaan diambil kata dia ini bukan uangnya yatim ini orang saya yang ngurus sembrono apalagi orang-orang yang juga berkuasa atas urusan dan apa eh, hakim. Hakim juga begitu. Kuat, dia merasa tidak ada orang mengganggu gugat. Jadi dia bisa juga menguatkan si A dan melemahkan si B. Karena itu Nabi SAW bersabda, hakim itu dua, eh, tiga, dua di neraka, satu yang selamat. Saking jarangnya. Yang ketiga, penguasa. Penguasa juga jarang yang dikatakan e, penguasa yang berkuasa dan tidak melaksanakan apa yang dimaukan yang ditentukan oleh syarat-syarat kekuasaan maka penguasa itu berbah akan ditimpa oleh barak, balak yang berat jadi selain dari tiga ini jarang kena balak yang berat tapi tiga ini biasanya kena balak yang paling berat karena itu orang-orang dulu kalau disuruh berkuasa itu tidak mau Takut sekali. Takut dia itu nanti tidak kuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu dipilih, waktu Sayyidina Utsman terbunuh, seluruh sahabat tidak ada satu orang yang terkecuali memilih Ali untuk menjadi khalifah. Ali menolak. Pada awal mulanya menolak. Tapi mereka paksa. Dia menolak. Mereka bilang tidak ada orang yang kita pilih kecuali engkau. Jangan menolak. Terpaksa dia. Tadinya menolak sampai dua tiga kali. Begitulah. Sampai untuk jadi imam saja di masjid atau apa. Orang yang warak-warak itu takut, takut barangkali orang belakang ini tidak senang padanya, nanti dia punya sholat ini tidak macam-macam, dia orang hati-hati. Apalagi berkuasa seperti zaman sekarang. Kuasa pakai ada senjata, jadi sudah aman, sudah merasa aman betul sudah. Bicara terus saja di ada kritik itu terus saudara sudah tahu-tahu ada pistol muka saudara atau pukulan dan lain lain Ini saudara-saudara menyebabkan orang itu sering lupa. Dan manusia ini manusia ya lemah. Kalau tidak kuat imannya, tidak menyorot takwanya, dia bisa lemah. Bisa uh, jatuh dalam ujian-ujian seperti itu. Yang ketiga, Al-Fudail bin Ayyad berkata, "Ma 'alaika an takuna madmuman 'inda nas wa mahmudan 'inda Allah." Tidak menjadi soal Anda tercela di kalangan manusia, tetapi Anda terpuji di sisi Allah. Tadi saya sudah bawakan contohnya. Orang yang menolak kepada kejahatan walaupun dikritik oleh orang satu dunia dia harus konsekuen. Jangan menguping ini semua. Yang penting yang memberi saudara rezeki. Yang penting yang sudah memberi saudara umur, kekuatan, memberi segala-galanya. Raja di atas segala kerajaan itu tidak marah pada Anda. Cukup ma 'alaika an takuna madhmuman nas dan saudara noleh sebentar ke sejarah di masa, di masa lampau di mana Rasulullah SAW pertama orang menyerukan kebenaran sesudah Isa bin Maryam 500 tahun sesudah Isa beliau dicemoohkan dikatakan Muhammad engkau sudah gila Muhammad engkau adalah tukang sihir Muhammad engkau adalah seorang penyair Muhammad engkau dukun dan sebagainya tapi Nabi Muhammad SAW tidak bergerak. Dia tetap. Akhirnya yang mencemoohkan dia ini merayu. Dan ini juga ujian yang kedua, dirayu. Muhammad sudahlah. Jangan meneruskan dakwahmu. Datanglah kepada kita nanti kita kami akan kasih apa yang kau sukai. Kami akan kasih kamu fulus kami akan kasih kamu kerajaan. Jadi kami akan anggap kamu ini adalah raja kami sudah. Dan kebetulan kamu turunannya orang-orang bangsawan di kalangan kami. Sudah, bismillah. Muhammad mengatakan, bukan untuk itu aku datang. Aku tidak mau tawaranmu. Kuat. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam agama yang dibawa ini. Tanpa syarat. Dari Khalid Al-Farisi sampai Laut Merah semua masuk Islam. Jadi dari Teluk Arab, Teluk Persia itu sampai Laut Merah semuanya masuk Islam. Berkat keuletan, keteguhan dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Sa'al al-ahnafu fatan min tay hasan al-wajh. هل تزين جمالك بشيء يا فتى قال نعم إذا حدثت صدقت وإذا حدثت استمعت وإذا عاهدت وفيت وإذا وعدت أنجزت وإذا أتمنت لم أخن فقال الأحنف هذه مكارم الأخلاق Saya katakan orang tua dulu itu mendidik Didik ini kali dengan dialog. melihat satu anak tampannya, parasnya bagus, muda, lia, bagus. Dia bilang, eh, jejaga, pada, apa engkau ini, apa engkau punya keindahan wajah ini? Engkau perlengkapi dengan keindahan akhlak. Apa ke, ke, kebagusan mukamu ini kau perlengkapi dengan sesuatu yang lain. Itu anak bilang, iya. Apa? Pertama kalau saya bicara bertutur kata tidak dusta. Kedua kalau saya diajak bicara, <clears throat> saya tetap mendengar. Tidak saya bantah, tidak saya jawab sebelum saya dengar. Kalau saya janji, saya tepati. Dan kalau saya di kalau saya bersumpah saya tepati. Kalau saya berjanji saya tepatkan. Kalau saya diamanati saya tidak khianat. Al-Ahnaf berkata, inilah sebenarnya keindahan al-akhlak. Ini kau tambah lagi bagusnya mukamu dengan perlengkapan yang kau sebut itu tadi. Hadihi wallahi makan akhlak. Bayangkan saudara-saudara kalau ada pemuda di zaman ini kalau bicara tidak dusta. Kalau berjanji dia tepati. Dia berjanji dengan Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan untuk kesenanganku. Dia bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku <coughs> perjuanganku hidupku dan matiku untuk Allah bukan untuk diriku bukan untuk kesenanganku bukan untuk poya-poyaku kenapa dia tidak menepati itu jadi kalau bertutur tidak betul ini sayang bagusnya muka akan berubah tidak ada perlengkapannya jadi jelek akhirnya kalau saya kalau bicara orang bicara saya dengar. Ini satu contoh. Kalau anak muda sekarang diajak bicara oleh orang tuanya, kalau dinasehati oleh orang tuanya, dia mesti mendengar. Jangan mendebat. Jangan membantah. Ya. Kalau janji menepati. Kalau diamanati tidak khianat. Inilah makarimul akhlak. Saudara-saudara, isi diktat yang ke-32 saya kira sudah kita tafsirkan. Tinggal acara yang terakhir yaitu cara tanya jawab. Apa ada pertanyaan? Orang istri yang dicerai dengan suami. Antara keduanya belum terjadi suatu hubungan dan waktu akan menikah dengan mahar membaca Al-Quran. Maka dengan apakah istri itu mengembalikan separuh maharnya? Mohon penjelasan. Saya kira pertanyaan ini tidak jelas dan kurang lengkap. Saya agak anu sedikit mengapa kok istri mesti mengembalikan maharnya separuh itu mesti barangkali dia mau minta cerai kalau memang ada hal-hal semacam ini maka bacaan Al-Quran tidak bisa dikembalikan itu adalah mahar yang sudah diterima oleh oleh istri dan tidak dikembalikan kalau ada gugatan barangkali adalah maharil misil bisa tapi kalau Quran dikembalikan saya tidak ingat ulama mengatakan begitu sebab bacaan Quran itu diajarkan bukan Qurannya yang dijadikan mahar bukan Qurannya yang dijadikan mahar seperti yang kebiasaan kita lihat orang berbuat tetapi isinya Quran jadi kalau ada suami tidak mempunyai duit tapi dia bilang saya bisa mengajar anak tuan lima ayat atau satu surat Al-Baqarah maka ayah mengatakan saya kawinkan akan dikau kepada anakku yang bernama ini dengan mahar engkau ajar dia surat Al-Baqarah. Itu bisa. Lantas kalau itu dikembalikan bagaimana? Tidak mungkin. Tapi kalau ada sesuatu lain, mungkin diadakan penebusan-penebusan cara lain untuk itu istri minta dilepas misalnya. Tapi pertanyaan ini saya kira masih perlu dijelaskan lagi. Kurang jelas bagi saya. Saudara ada ada pertanyaan lain? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain maka sampai di sinilah majelis ta'lim kita pada malam ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa asrabna